Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dari al-yaqinu la yazulu bisyak al yakinu la yazulu bisyak. Artinya keyakinan itu tidak pupus, tidak bisa dibatalkan karena adanya syak keraguan. Dan <clears throat> kita sudah bahas tentang makna dari kaidah ini, kemudian juga dalil dari kaidah ini. Di antara dalil yang kita sebutkan adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh imam Al-Bukhari dalam Kitabul Wudu juga oleh Al-Imam Al-Muslim oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Haid dari hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an di mana beliau berkata syukiya ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah dikeluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang dikhayalkan bahwasanya dia mendapatkan sesuatu pada solatnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Hendaknya orang tersebut tidak meninggalkan sholatnya kata Rasulullah SAW artinya tidak pergi dari sholat tidak batalkan sholatnya hatta yasma'a sautan atau yajida sampai mendapatkan salah satu dari dua hal yang pertama mendapatkan atau dia mendengar suara atau dia mencium bau Apabila ada salah satu dari dua hal ini, maka derajat syaknya naik kepada derajat yakin. Derajat syaknya naik kepada derajat yakin, oleh karena itu sholatnya jadi batal. Tetapi kalau tidak ada dalil, tidak ada keterangan, tidak ada hal yang membuat dia itu yakin atau yang bisa mengangkat syaknya atau keraguannya kepada derajat yakin masih dalam taraf syak maka syak ini tidak, tidak boleh menggugurkan keyakinan al-asal seseorang yang masuk dalam solat dalam keadaan suci dia sudah berwudu kemudian solat ya kemudian datang keraguan syak keraguan yang menghampirinya dengan kaidah ini, maka orang itu bisa bersikap bahwa keraguan ini tidak membatalkan apa yang sudah dia miliki dari keyakinan. Keyakinannya bahwa dia sudah suci. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak membat tidak batal atau tidak hilang karena adanya syak, karena adanya e, keraguan. Oleh karena itu, ketika dikeluhkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihabarkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang mendapatkan sesuatu ketika dia sholat, apakah batal atau tidak? Apakah sudah buang angin atau tidak? Artinya apakah kentut atau tidak dalam sholatnya? Orang tersebut ragu. Keraguannya, syak ini membuat dia bingung apakah sholatnya batal atau sholatnya sah. Apakah dia batalkan sholatnya atau teruskan. Dan subhanallah, Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, beliau bersabda yang dengan dalil ini ulama menjadikan sebagai kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Dan dengan dalil-dalil yang lain tentunya. Nabi SAW ketika dikeluhkan tentang permasalahan tadi, Rasulullah SAW berkata, Layan sorif. Orang itu jangan keluar dari sholatnya. Jangan batalkan sholatnya. Sampai melihat atau mendapatkan salah satu dari dua hal. Ima dia mencium bau, atau mendengar suara, suara kentut. Ya. Ketika belum, maka masih dalam posisi syak dan tidak membatalkan keyakinannya dia dalam keadaan suci. Tapi ketika ada bau, ya, ah, berarti dia batal. Berarti dia betul kentut. Atau ketika dia mendengarkan suara, ah, berarti dia kentut. Berarti sudah yakin. Nah, kalau berarti itu sudah yakin dia batal, maka tidak ada keraguan di sini. Dia telah batal dari, dari sholatnya dan dari kesu, eh, sucinya. Oleh karena itu, maka wuduk lagi kemudian sholat. Nah, ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Bahwa keyakinan itu tidak bisa batal karena adanya keraguan. Kalau misalkan tidak ada kaidah ini atau kita tidak memahami kaidah ini, maka kita akan dibingungkan terus dengan adanya keraguan. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah taala beliau berkata dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' dan dalam syarah mandumah usul fiqh wa qawaidih ketika kita bahas itu pernah beliau berkata walau futiha babu syak ba'da al fil la kana fathan li waswasin la nihayata lahu lakin law zala asy-syak wa tabayyana lahu al-amr fa innahu yarji'u ila al-yakin yaqin لأن مراد العلماء بالشك هنا huna idza idza dama syakuhu Syekh berkata, seandainya pintu syak ini dibuka, pintu keraguan ini dibuka setelah datangnya keyakinan, eh, setelah uh, al-fi'l, maaf, setelah selesai dari sebuah perbuatan. Lakana fathan liwaswasin la nihayata lahu. Maka ini akan membuka pintu waswas -was yang tidak akan nihayahnya, tidak ada akhirnya dan manusia akan dibuat syak terus dan bingung terus. Tidak ada keyakinan, tidak ada ketenangan. Akan tetapi, kalau syak ini dihilangkan, zal hilang dari hati seseorang, watabayyana lahul amr dan perkaranya jelas baginya, maka dia kembali kepada keyakinan, membuat hatinya tenang. Karena yang dimaksud oleh ulama dengan syak dalam al-yakin la yazulu bisyak adalah ketika masih dalam posisi syak. Belum posisi yakin. Jadi, syak yang ada tidak mengalahkan keyakinan. Pada kesempatan yang lalu kita bahas eh, tatbiqat al-qaidah, penerapan dari kaidah yang agung ini. Eh, dari beberapa penerapan dan contoh yang disebutkan oleh para ulama dan di sini saya ambil dari contoh yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih al rahimahullahu taala dan kita akan lanjutkan contoh-contoh yang disebutkan oleh beliau agar kita semakin kaya dengan contoh dan semakin paham dari kaidah yang kita sedang bahas al yaqinu la yazulu bisyak bahwa keyakinan tidak hilang karena adanya syak, karena adanya keraguan. Contoh eh, yang lain kita lihat ya, Syekh berkata <clears throat> Man kana kathira syukuki bihaitsu la yatawadda illa syak wa la yusalli illa syak fa inna hadha la ibrata bi syakkihi لأن شكه حينئذ يكون وسواسا Beliau berkata dalam kitab Asyarhul Mumti yang Syekh Muhammad sallallahu alaihi orang yang banyak ragu di mana tidaklah wudu melainkan syak. Tidaklah salat melainkan syak. Dia wudu ragu, salat ragu. Fa inna hadza la ibrata bi syakkihi. maka sesungguhnya ini syaknya tidak dianggap. Keraguannya tidak dianggap. Karena apa? Karena syaknya merupakan was-was. Syaknya merupakan was-was. Ya. Ini hal yang kita sering ya e, menjumpai beberapa orang wudhu syak, sholat syak, ya Nah ini penerapan kaidah al-yakin la syak kita bisa terapkan kepada orang seperti ini. Orang yang di dalam hatinya selalu atau sering ada syak keraguan. Ya. Kasihan. Dan kita pun kalau tidak tidak tahu tentang ilmunya, tentang kaidah ini, maka bisa terjatuh dalam kondisi seperti itu. Oleh karena itu, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus e, belajar tentang kaidah ini dan kita memahami dan pemahaman yang benar bahwa al-yakinu la yazulu bisyak. Jangan sampai kita diombang-ambingkan dengan was-was. Nah, ketika kita atau kita menjumpai salah satu dari saudara kita terjatuh pada was-was, pada was-was, tidaklah dia wudhu kemudian dia ragu. Setelah wudhu kita jumpai ada orang, aduh saya wudunya batal enggak ya, kan gitu. Kadang ada orang yang menyimpan di hati, kadang ada yang berbicara di depan kita. Saya but, saya, saya wudhu batal enggak ya? Syak, mujarad syak. Kemudian ada sholat, orang sudah sholat, ya sudah sholat, kemudian ragu, saya sholatnya tadi eh, batal tidak ya? Ah, dia ragu syak setelah sholat. Maka kita katakan Al-yakin, ya akhi, al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa batal, hanya ada keraguan, syak. Seperti yang saya katakan dalam pertemuan yang lalu, bahwa syak itu 50-50. Ya, eh, dia sulit menentukan apakah sudah eh, apa namanya yakin atau belum masih syak tapi keyakinannya sudah dia lihat bahwa atau sudah melakukan perbuatan yang dia ragukan itu. Oleh karena itu, sekali lagi ini kaidah sangat penting sekali, al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang, tidak batal karena adanya syak keraguan. Ya. Contoh yang lain untuk semakin kaya kita dengan e, contoh dan semakin paham tentang kaidah supaya kita bisa e, menghadapi permasalahan-permasalahan yang banyak dengan eh, baik. Syekh berkata, "Al-aslu fil ma alladhi ghumisa fihi yad qa'imin aw yad qa'imin min nawmi laylin annahu tahurun." لأن هذا هو اليقين وهذا اليقين لا يمكن رفعه إلا بيقين فلا يرفع بالشك Ini ada contoh yang lain. <clears throat> ya, saya sebutkan dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Husain. Hukum asal tentang air yang dimasukkan ke dalamnya. Air yang ada di sebuah bejana dimasukkan ke dalam air tersebut tangan seseorang yang baru bangun tidur malam. Baru bangun tidur malam. Saya berkata annahu tahur bahwa air tersebut suci dan mensucikan. Karena apa? Lianna hadha wal yakin. Inilah yang yakinnya. Inilah yang yakinnya. Dan keyakinan ini tidak bisa diangkat kecuali dengan keyakinan yang lain. Ada kecuali dengan adanya keyakinan lagi. Adapun syak belum bisa menghilangkan syak, eh, yakin, keyakinan tentang masalah mencelupkan atau memasukkan tangan ke air setelah bangun dari tidur ada sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim "Idza stayqadha ahadukum من نومه فلا yagmis يده في وضوئه حتى yaksilaha ثلاثا Apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, maka kata Rasulullah SAW, jangan masukkan tangannya ke dalam air. Ke dalam air. Sehingga dia cuci terlebih dahulu tiga kali. Kata Rasulullah SAW, "Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Karena salah satu di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam. Aina batat yaduhu atau di mana yaduhu, di mana tangannya itu e, menginap bermalam. Kalimat aina batat yaduhu ya ini yang dijadikan atau disandarkan dengannya uh, Imam Ahmad Imam Ahmad mengatakan bahwa yang dimaksudlah tidur malam. Sebagian ulama mengatakan tidak <coughs> mesti tidur malam, tidur siang pun masuk dalam hadis ini. Ya. Oleh karena itu Syekh Sulaiman berkata, "Min naumi lailin." Dari tidur malam. Diambil dari kata batat yaduhu. Nah, banyak orang yang bingung ketika bangun dari tidurnya dia lupa dia masukkan tangannya ke air. Dia masukkan tangannya ke air. Kemudian ini najis kayak ya? air ini. Nah itu. Dan dia pun tidak tahu di mana tangan itu bermalam. <clears throat> ya. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. <clears throat> Tetapi yang benar yang mana? Yang benar adalah apa yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau berkata, hukum asal air tersebut itu tahur. Tahur. Ya, karena ini yang yakinnya. Karena ini yang yakinnya. Tetapi ingat para pemirsa e, Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus perhatikan larangan Rasulullah SAW ini. Karena berdosa seseorang jika bangun dari tidurnya dia celupkan langsung ke dalam uh, air tersebut sebelum dia cuci. Dan ini apa yang disebut seperti yang disebutkan oleh Syekh uh, Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Eh? Tapi ketika dia bersuci maka eh, sucinya sah tasihu taharatuhu ya sucinya sah dengan itu ini contoh yang eh, sering kita jumpai di lapangan ya jadi kalau misalnya kita ditanya atau kita menjumpai kasus atau bahkan kita sendiri bangun dari tidur ya kemudian terlupakan ya, bisa jadi salah satu antara kita langsung mencelupkan airnya ke bejana celupkan airnya ke bejana kemudian dia apa dia bingung ini air ini jadi suci atau tidak Nah, itu. Maka jawabannya al-yakinu la yazulu syak. Keyakinan tidak menghilangkan eh, tidak hilang karena adanya syak keraguan, ya. Nah, ini bagi yang wudu di bejana, tapi kalau bagi yang, yang wudu dengan keran, nah tidak lain masalah ya. Karena tidak mencelupkan tangan kita ke keran tentunya, karena airnya ngocor, ya. <clears throat> Baik. Berikutnya, ini sangat penting sekali. bisa terjadi di antara kita dan mudah-mudahan mewakili. Syekh Muhammad Sulaiman berkata, "Idza ikhtalafa taqwiman wa kullun minhuma sadirun min 'arifin bi 'alamatil waqt." فإننا نقدم المتأخر في كل الأوقات لأنه لا يجوز فعل الصلاة مع الشك في دخول وقتها وذلك لأن الأصل adamud dukhul fala yu'dal anil asli illa bimusawwirin syar'i. Ini contoh yang harus kita perhatikan. Apabila terjadi perbedaan antara dua kalender atau takwim, ya, dua jadwal, jadwal uh, yang ada ya. Seperti jadwal waktu sholat. Di, di kalender itu kan ada jadwal waktu sholat kan sana. Ya. Ada waktu sholat. Hmm. Nah, uh, dua jadwal ini kita punya. Kita lihat ada dua jadwal. Nah, kedua-duanya keluar dari orang yang mengerti tentang waktu. Arif bi alamatil waktu. Orang yang tahu tentang tanda-tanda alamat waktu. Ya. kedua paham tentang ini. Keluarlah dua jadwal ini. Ya. Maka kita ambil yang mana? Dari dua ini, dua perbedaan ini. Ini misalkan yang satu subuhnya mengatakan eh, atau nah, maghribnya misalkan mengatakan eh, jam 6 eh, 50 menit yang satu mengatakan maghribnya jam 6 55 misalkan yang satu 50 menit satu 55 ada beda jadwal kan Nah, kita ambil yang mana? Yang 50, yang jam 6 5, eh, jam belas eh, puluh atau jam 18.55. Ya. Bingung kita dibuat bingung. Hmm? Milih yang mana? Syekh berkata, "Fa innana nuqaddimul mutaakhira fi kulli al-awqat." Kita dahulukan ya, kita ambil maksudnya dari dua jadwal tersebut yang jadwalnya paling akhir dalam setiap waktunya. Berarti ngambil yang jam 18 atau pukul 18.55. Baik, kenapa? Ya. Syekh berkata li'annahu la yajuzu fi'lu salati ma'a syakki fi dukhuli waqtiha. Karena tidak boleh seseorang melakukan sholat dengan keraguan apakah sudah masuk atau belum masuk waktu sholat atau belum harus yakin orang yang masuk sholat ketika syak ah, ini sesuatu yang tidak bagus <clears throat> ya dan diantara syarat sah sholat adalah duhul al-waqt masuk waktu sholat ya Baik. Kemudian Syekh berkata, kenapa alasannya? Wadzalika li'anna al-asl 'adamu dukhul. Alasannya hukum asalnya belum masuk waktu. Keyakinannya belum waktu, belum masuk waktu. Kita berada dalam waktu yang belum masuk waktu untuk sholat. Ini keyakinannya. Keyakinan kita belum masuk waktu ini. Hmm? Maka tidak boleh kita berpaling dari keyakinan menuju kepada keraguan kecuali dengan musawig syar'i ya dengan dasar syariat ya yang membolehkan hal itu nah, jadi kita ketika di sore hari ini kita yakin belum terbenam matahari ya nah, jam sekian belum kemudian kita lihat tanggal uh, jadwal yang kedua ah berarti kita ambil yang ini yang yakin nih Dua-duanya memang keluar dari orang yang paham tentang waktu. Nah ini ya, al-yakinu la yazulu bisyak. Ini contoh ya, yang luar biasa disebut oleh Syekh Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa uh, mengambil faedahnya dari contoh beliau. Supaya tidak ragu kita ini, tidak dibimbang eh, tidak dibimbangkan dengan syak dan keraguan ya. Berikutnya Contoh berikutnya. Man ihtamma biman yashukku fi atau man ihtamma biman yashukku fi hal huwa musafirun am muqim. Nah, ini contoh berikutnya. Orang yang bermakmum di belakang orang yang diragukan. Ya, kita bermakmum di belakang imam, ragu apakah imam ini mukim atau musafir. Ya. Orang ini mukim atau musafir ya? Nah, gitu kan yakuna fi mahallin yakthuru fihi al-musafiruna kal matari mathalan kata beliau seperti sholat di tempat yang banyak orang berlalu-lalang untuk safar. Contohnya kata beliau di bandara, kal matar. Di bandara, ya. yeah. Maka kata beliau fa innahu la al fi hadhihi surah al-asla fi al-qasr wa la al al-imam illa idza atam. Ini kata beliau. Ya. Maka tidak lazim, tidak wajib kata beliau untuk menyempurnakan ya salatnya. Maksudnya misalkan salat yang 4 rakaat kita sempurnakan 4 rakaat. Ya di tempat yang seperti itu. Karena hukum asalnya ya, hukum salat musafir itu qasr yakni dua rakaat. Dua rakaat. Dia tidak wajib untuk menyempurnakan di belakang imam apa kecuali kalau imam tersebut ya menyempurnakan empat rakaat. Nah, ini sering terjadi kita lagi safar kan? Lagi safar bermakmum ya dengan orang ini orang ini mukim atau musafir ya. Kalau mukim empat rakaat kita ikut empat rakaat. Kalau misalkan uh, musafir dua rakaat kita dua rakaat karena kita musafir. Ya. Nah kita bingung, kita syak orang ini mukim atau musafir. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya hukum asalnya di tempat tersebut orang safar. Maka kita sholat dua rakaat ya dan sudah kita bangun keyakinan tersebut tidak um, menggubris adanya syak keraguan ya yang ke 12 kalau di sini contohnya ya. artinya contoh berikutnya Jika syakka al musafir fi niyyatihi lil qasri aw lil itmam. Ini contoh berikutnya, contoh niat e, musafir ya. Ketika salat dia syak, dia ragu ketika sholat, dia safar. Ini sholatnya tadi saya niat saya ini dua rakaat atau empat rakaat. Ah, bagaimana kata Syekh Taimin kalau ragu orang yang safar? Seperti misalnya salah satu kita, saya atau Ihsan safar, ya keluar kota. Kemudian kita sholat, lupa syak. Ini niatnya tadi dua rakaat apa? Menyempurnakan empat rakaat ya, kan gitu. Maka kata Syekh Taimin, fa yaksur, wa la yalzamuhu al maka di situ dia hendaknya mengkosor dua rakaat dan tidak wajib menyempurnakan empat rakaat di anal asla fi salatil musafir al-qasr. Karena hukum asal salatnya musafir adalah dua rakaat. Contoh berikutnya. Ya. Kita diperkaya dengan contoh oleh beliau supaya lebih paham tentang kaidah yang kita bahas. <clears throat> contoh berikutnya, adalah tentang orang yang salam ya mengucapkan salam setelah sholat artinya orang yang selesai melakukan ibadah sholat kemudian ragu nah ini bagaimana dan lihat kondisinya kemudian bisa jadi kondisinya mirip dengan kondisi kita Syekh berkata man sallama ba'da sholat wa syakka hal sholat thalathan am arba'an orang yang salam setelah sholat sudah selesai sholat Ya. Kemudian selesai sholat, dia ragu, syak. Tadi saya sholat empat atau tiga ya. Misalkan eh, salah satu di antara kita, misalkan Z, eh, Z Zaid sholat zuhur. Setelah salam, Z ragu, datang syak, datang syak. Lihat, syak ini ingat ya, syak ini 50-50. Syak ini masih 50-50. Datang keraguan, datang syak, aduh, tadi sholat saya empat atau tiga rakaat ya nah gitu datang keraguan ya maka kata Syekh فإنه لا يلتفت لهذا الشك ولا يسجد للسهو ولا يرجع لصلاته kata beliau sesungguhnya dia tidak melihat kepada syak ini maksudnya jangan lihat syak ini Jangan memandang syaknya. Jangan terpengaruh dengan keraguan maksudnya begitu ya. Dan tidak mesti sujud sahwi. Tidak ada sujud sahwi. Dan tidak mengulangi sholatnya, tidak kembali kepada sholatnya. Dimana Kenapa? Dia berkata, lianna solata ala wajhin syar'iyyin. Karena dia melakukan solat dengan sempurna. Maksudnya, lianna solat, karena solatnya tamatlah sempurna ala wajhin syar'iyyin di atas sisi syariat. Wa bari'at bihadz zimmah dan zimmahnya telah dia telah bari <clears throat> terlepas dari tanggungan. Kemudian fawrudu syakki ba'da an bari'at dhimmatu la ibrata bihi. Datangnya syak keraguan setelah lepas dari zimmah dari tanggungan kewajiban salat maka la ibrata bihi syak itu tidak dianggap sama sekali syaknya tidak dianggap lihat ini hal yang harus kita perhatikan al yaqinu la yazulu bisyak coba tidak bisa dibayangkan kalau ya seseorang lah sholat ragu lagi aduh sudah sholat atau belum tiga rokaat atau empat rokaat batal atau tidak. Wah oh, ini penyakit. Kasihan. Ya, tersiksa hidupnya. Setiap mau ibadah dan setiap ibadah ya, orang tersebut kebingungan, sempit, sakit dan susah. Oleh karena itu sangatlah penting sekali ilmu agama untuk kita pelajari dan Lihat kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak batal karena adanya syak, karena adanya keraguan. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Ini contoh eh, memang ada ikhtilaf. Tetapi Syekh Muhammad Salah eh, memberikan alasan atas apa yang beliau pilih dari pendapat beliau. Kita lihat orang yang mengakhirkan qada Ramadan setelah datang Ramadan berikutnya. Contoh misalkan sebagian kita batal di Ramadan ini. Dan para wanita tentunya ya, yang datang bulan haid kan batal. Atau sebagian kita yang batal misalkan. Dia hendaknya mengkodok dengan cepat ya maksudnya apa maksudnya jangan menunda-nunda di tahun sebelum datang Ramadan berikutnya dia selesaikan kodok itu tetapi jika eh, dia mengkodok setelah datang Ramadan berikutnya jadi dilewat dengan satu Ramadan lagi ya eh, bagaimana cara mengkodoknya sebagian ulama berpendapat eh, Orang ini mengkodok dengan memberi makan orang miskin. Yakni bayar fidyah. Ya. Nah, kita lihat pendapat Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah dengan memakai kaidah ini. Dengan memakai kaidah ini. Ya. Jadi kaidah ini melatih kita untuk beristimbat dalil sebenarnya. Melatih kita untuk melihat sebuah pendapat. Apa dalilnya? Kemudian dia pakai kaidah atau tidak? Lalu kita menjumpai dalil, kemudian menjumpai kaidah, maka semakin kuat keyakinan kita, semakin tenang. Nah, dan ini salah satu kelebihan yang disebut oleh para ulama dari sifat yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullahu taala. Ya, sering sekali beliau ketika menyebutkan hukum, menyebutkan dalilnya, beliau menyebutkan kaidah-kaidahnya. Contohnya di sini. Beliau berkata, "Lau akhara al-qada'a ila ma ba'da Ramadan ats-tsani bila udhrin kana athiman wa 'alayhi al-qada' walakin la yalzamuhu al-it'am al-asla ihtiramu احترام al-muslim fala talzam atau fala fala nulzimu ibadallahi bima la yulzimuhumullahu bihi illa biyaqin. Beliau berkata, kalau mengakhirkan qada, kalau mengakhirkan qada puasa, qada siam, ma ba'da Ramadan as-sani, setelah Ramadan berikutnya, Ramadan yang kedua, ya. Bila uzrin tanpa ada uzur, apa hukumnya? Karena asiman. Orang ini berdosa. Orang ini ber berdosa wa alaihil qada dan wajib baginya tetap mengqada puasa yang ditinggalkan ya akan tetapi kata beliau wala ya, walakin la yalzamuhu al-it'am tetapi tidak harus bayar fidyah tidak harus bayar fidyah tidak harus memberi makan orang miskin apa alasannya Beliau berkata li annal asla ihtiramu malil muslim. Karena hukum asalnya harta seorang muslim itu di, dijaga, dimuliakan, diihtiram. Ya. Artinya dijaga, terhormat. Ya. Fala nulzim fala nulzimu ibadallah tidak boleh kita mewajibkan hamba-hamba Allah dengan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan, tidak ada keterangan ya tentunya orang yang mengakhirkan kodoknya pada Ramadan berikutnya misalkan harus bayar uh, fidyah untuk beri makan orang miskin nggak ada. Oleh karena itu Syekh Sami rahimahullahu taala berpendapat orang yang mengakhirkan kodok Ramadan sampai Ramadan berikutnya <clears throat> orang ini berdosa tetapi tidak harus atau tidak diwajibkan membayar fidyah memberi makan orang miskin tetapi orang tersebut berdosa orang tersebut berdosa ini kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi rahimahullahu taala ya tentang orang yang mengkodok setelah Ramadan berikutnya Contoh berikutnya. Contoh berikutnya, beliau berkata, "Man akala syakan fi tulu'il fajr, thumma tabayyana lahu tulu'u tulu'uhu fa innahu la yuftir لأن wa amma man akala syakan fi ghurubish في thumma tabayyana anna تبين أن lam taghrib fa innahu يفطر لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز أن يأكل مع الشك Syekh Muhammad Salih, Muhammad bin Shalih rahimahullah taala berkata, contoh berikutnya, siapa orangnya yang makan karena ragu ya dalam keadaan syak. Ragu ini sudah terbit fajar atau belum? Kemudian setelah itu jelas baginya fajarnya uh, sudah terbit. maka kata Syafi'in fa'innahu la yuftir. Dia tidak membatalkan puasanya. Lianna al-asl baqa'ul lail. Karena hukum asalnya malam itu masih. Wa amma man akala syakan. Contoh yang lain. Orang eh, dan adapun orang yang makan ya ragu ragu dia ragu syak sudah terbenam matahari atau belum ya ini yang berpuasa nih kemudian jelas bahwa mataharinya itu ya belum terbenam maka dia batal puasanya yuftir karena kata Syaikh fa innahu yuftir karena hukum asalnya masih ada siang ya fala yajuzu an yakula ma'asyak tidak boleh makan dengan disertai adanya syak keraguan ya ini contoh eh, beliau eh, berikutnya ini termasuk eh, fikih nawazil kalau ini ya. Tentang eh, alat-alat eh, atau suntikan yang dimasukkan di dubur ketika orang itu sakit panas yang sangat ya. Kata Syaitan Ma yudkhalu fil badan min ajli ilmi bihararatil marid apa yang dimasukkan di badan seseorang untuk yakni tujuannya tujuannya untuk mengetahui tentang berapa derajat panas dari si sakit ya atau yang semisalnya dari uh, eh, hukan ini suntikan untuk obat kulit ya dan uh, ya, suntikan obat ya Kata beliau, kullu hala tufattiru saim." Semuanya tidak membatalkan orang yang berpuasa. Li'annana idha syakakna fi syai' karena kalau kita ragu tentang sesuatu apakah itu membatalkan atau tidak, hmm, hukum asalnya tidak membatalkan. Fal asl adamu al-fitr. Ini contoh eh, puasa. Berikutnya para pemirsa <clears throat> dan para pendengar, contoh berikutnya adalah contoh orang yang tawaf. Contoh orang yang tawaf. Kata Syekh, "Man syakka fi adadi asywati tawafi aw sa'i Orang yang ragu tentang jumlah eh, putaran tawaf atau tentang jumlah sa'i, ya. Dan eh, dia belum bisa menentukan mana yang rajih, masih syak. Ya. Kata Syekh Taimin, "Fa innahu yabni 'ala al yaqini wa huwa al-aqal." maka hendaknya dia membangun di atas keyakinan. Maksud keyakinan itu adalah al-aqal, sedikit. Maksudnya kan ada seseorang ragu tawaf ini lima atau empat, yang itu. Aduh saya tawaf tadi lima atau empat ya. Ini sudah kelima atau keempat? Ragu kan? Lima juga lima puluh persen, yang keempat juga lima puluh persen. Belum bisa menentukan mana yang lebih kuat. Ya, maka keyakinannya empat. Karena apa? Kalau empat, dia tidak ragu. Yakin? Kan dia ragunya antara empat dan lima. Nah itu. Maka kata Syekh Utsaimin ambil yang yakin, yaitu yang akal, yang ter, yang paling sedikit, yaitu jumlah bilangannya empat. Oleh karena itu dia ambil ah, berarti masih saya masih empat nih. Lanjutkan lagi lima, enam, tujuh. Selesai itu wafnya Begitu juga masalah dengan masalah sa'i. Ketika kita umroh atau uh, haji ya. Berikutnya, لو شك في عدد حصى الجمار بعد أن فرغ وانصرف فلا يلتفت إليه لأنه بفراغ العبادة برئت الذمة فورود الشك لا يلتفت إليه contoh yang lain kalau ini contoh setelah perbuatan setelah melakukan ibadah sama ya modelnya dengan tuaf yang saya jelaskan kalau seandainya orang lupa ya berapa jumlah kerikil yang dilemparkan ketika melempar jumrah tapi lupanya eh, tapi eh, maaf tapi syaknya syaknya bukan lupa ya kalau seandainya orang syak ragu tentang berapa jumlah eh, batu yang dilempar ketika jumrah tapi setelah selesai melempar kata syekh fala yultafat ilai fala yaltafit ilai jangan tengok syaknya jangan anggap syaknya karena syaknya datang setelah ibadah selesai. Datangnya keraguan setelah ibadah la yultafat ilai. Sama seperti ketika kita tawaf. Tadi tawaf saya sudah selesai atau belum? Uh, maksudnya nah, mana situ atau nama gitu. gitu. Uh, kita sudah selesai menyelesaikan tawaf. La yultafat. Ya, jangan dianggap itu syak. Sudah. Anggap saja sudah, yakin. Nah ini kata Syekh Al-Yakin la yazulu uh, eh, bisyak ini contoh yang berikutnya Yani rajulun insarafa min at-tawafi ala annahu tamma tawafuhu. Nah, seseorang selesai dari tawaf, tawafnya sempurna, thumma syakka hal tawafa sab'an am sittan. Kemudian dia ragu apakah tawaf 6 eh, putaran atau 7 putaran. Fayuqal, maka hendaknya dikatakan kepada orang tersebut la taltafit li hadha syak. Jangan tengok syak itu. Jangan anggap syak ini. لأن الشيطان ربما يأتي للإنسان بعد فراغه من العبادة ويوسوس له. Karena bisa jadi syaitan datang kepada orang tersebut untuk memberi was-was, ya, datang kepada seseorang untuk memberi was-was setelah ibadah dan e, sehingga dia ragu. Ya, jadi kalau misalkan kita semua ibadah umrah, misalkan, ya, kemudian salah satu antara kita tawaf, Kemudian dia ragu, ada saya sudah selesai nih, orang ini sudah selesai. Saya, saya ragu, udah enam atau tujuh ya? Eh, udah tujuh atau enam ya? Nah, kita bilang, la taltafit. La taltafit ila bihada syak. Jangan tengok syak ini, jangan dianggap syak ini. Sudah, tujuh. Ya. Nah, ini para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah beberapa contoh tentang kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak bahwa keyakinan itu tidak hilang karena adanya syak, karena adanya eh, keraguan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan eh, saya serahkan kembali kepada Akhuna Ihsan hafizahullah taala untuk memandu acara kita ini. Nah, Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah taala yang telah memberikan penjelasan secara lengkap dari uh, kaidah al-yakin la yazul bisyak dan juga beberapa contoh dari penerapan kaidah ini dalam kehidupan kita. Dan pentingnya setelah pemirsa Raja TV bagi Anda yang ingin uh, memberikan uh, pertanyaan, Anda bisa mengajukan di line telepon 021 8236543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 081317776543. Kita terima dari telepon yang terlebih dahulu. Silahkan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Firlana di situ Bondo. Baik, silakan kamu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Barakallah fiq. Wa fiq, barakallah. Ya, Ana mau tanya ini Ustaz, kan uh, di sini uh, eh, anak dekat masjid gitu. Terus kalau sholat itu kan harus menunggu setelahnya azan. Mm -hmm. Terus setelah azan di sini apakah harus langsung sholat apakah harus menunggu masjid yang lain yang masih uh, mengadakan adzan itu Ustaz? Nah. Sudah? Ya, mohon penjelasan. Syukran. jasa kelahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khairan dari situ bondo tadi. Ya? ya, untuk umum yang pertama eh, yang bertanya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah balasi kebaikan untuk umum dan diberikan keberkahannya untuk umum dan berserta keluarga umum. Uh, eh, tentang pertanyaan umum ya. Kita sholat misalkan sholat maghrib. Terdengar azan di masjid dekat rumah kita. Ya. Kita lihat kita lihat kalau misalkan kita li ada bisa lihat matahari ya bisa lihat matahari misalkan sudah terbenam atau belum ya kalau kita punya ilmu untuk bisa melihatnya ah sudah terbenam nih maka azannya benar kan gitu kalau misalkan matahari belum terbenam dia sudah azan berarti eh, tidak tidak benar azannya untuk belum belum masuk sholat maghrib ya nah tapi kan tidak semua orang bisa melihat matahari apalagi kehalangan sama gedung, kehalangan sama mm, macam-macam ya. Kan ada kalender dan di situ ada jadwal sholat dan itu bisa kita pakai ya. Nah kita lihat adanya ternyata belum belum masuk waktu belum masuk waktu maka adanya eh, tidak dianggap tetapi ketika masjid dekat rumah kita ini kita lihat oh berat azannya sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu ya. Maka dianggap itu azan. Azannya sah. Dan kita sholat ya dengan sholat dari dengan tanda azan dari muazzin dekat masjid kita walaupun masjid-masjid yang lain belum azan. Walaupun masjid-masjid yang lain belum azan. Artinya artinya apa? Artinya tidak menunggu masjid-masjid yang lain e, selesai azan tidak. Ya. Jadi masjid dekat rumah kita, kita yakin muadzinnya e, benar, nah kita sholat. Sholat dan kalau sekarang buka puasa dengan tanda itu, ya. Seperti itu. Oleh karena itu, seorang muadzin itu harus amanah ya tanggung jawabnya besar tanggung jawabnya dan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya seorang muadzin itu harus amanah ketika dia muadzan sudah masuk waktunya atau belum supaya kaum muslimin tidak bingung ya orang-orang yang muadzinnya orang-orang yang amanah ya nah jadi kembali kepada pertanyaan umum tadi ya ketika umum yakin sudah masuk waktunya dengan azan yang dari masjid atau musola atau langgar yang dekat dengan rumah kita, maka kita pakai itu azan ya, sebagai patokan untuk kita sholat atau untuk kita berbuka, walaupun masjid-masjid yang lain belum azan. Walaupun masjid-masjid yang lain belum azan. Artinya tidak mesti harus menunggu azan dari masjid-masjid yang lain. Ya, Nah, jadi permasalahan yang ditanyakan oleh Umu ini berbeda ketika saya uh, bacakan contoh dari apa yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Uh, kita mendapatkan dua jadwal yang berbeda. Jadwal tersebut dua-duanya orangnya paham tentang ilmu waktu. Ya. Nah, kita ambil yang mana? Kita ambil yang terakhir dari dua jadwal itu. Ya dari ambil terakhir dari dua jadwal tadi ya karena apa hukum asalnya belum masuk waktu yang beda dengan azan tadi kalau azan kita lihat jadwalnya kalau misalkan jadwalnya benar ya dia azan sesuai dengan jadwal ya sudah kita yakin walaupun masjid-masjid yang lain belum azan seperti itu ya eh, Allahu alam besok ini yang eh, bisa saya jawab mudah-mudahan dipahami oleh umum yang bertanya ya barakallahu fiik nah jazakallahu khair demikian Ibu Ferliana di situ Bunda barakallahu fiik kita berikan kesempatan yang kedua via telepon silakan ya halo silakan sudah masuk ya halo Baik, Kami angkat kembali di line telepon bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 021 823 6543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Siti di Cikarang. Silahkan ya Bu Siti. Uh, ini mau nanyakan iya. uh, puasa kemarin saya kan uh, udah dibayar ya utangnya, tapi masih kurang satu lagi. uh Terus saya tidak mengetahui kalau ternyata kalau dibayar tahun depan itu dosa gitu. Uh. Apakah dokter masih dosa gitu maksudnya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, uh, tadi saya bacakan perkataan dari Syekh Muhammad Sulaiman rahimahullah taala saya bacakan kembali ya. Beliau berkata, "Lau akhir al-qada ila ma ba'da Ramadan al-thani bila uzrin kana athiman." Ya. Orang yang mengakhirkan kodok Ramadan sampai puasa berikutnya, sampai Ramadan berikutnya ya. Kalimatnya kalimatnya yang disebut oleh Sulaiman bila uzrin. Bila uzrin, tanpa ada uzur. Tanpa ada alasan syar'i. Maka kata Sulaiman orang tersebut asim, orang tersebut berdosa. Tapi kalau misalkan ada alasan syar'i, misalkan dia sakit, dia dia sakit, atau ada alasan-alasan lain yang sehingga dia tidak bisa mengkodok siamnya, sehingga dia harus mengakhirkan e, puasanya di bulan atau di Ramadan setelah Ramadan berikutnya, maka tidak berdosa. Ya, maka tidak berdosa. Jadi ini berkat e, pertanyaan Busri ya yang mudah-mudahan Allah berkahi dan terima kasih atas pertanyaannya lihat ya ada uzur atau tidak ya karena kalau tidak ada uzur berarti kita menyempelekan syariat kan menyempelekan perintah Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu kita hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala perbanyak istighfar ya dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta ampun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Ya, Allah alam bisawab. Eh, nah, nah. Jazakallahu khair demikian Ibu Siti Cikarang, barakallahu fiik. Kita terima satu telepon kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di telepon 021 823 6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Uh, eh, Sufian. Di mana? di Kebayoran Lama. Ya, silakan ah, Sofian. Ya. Yang pertama saya mau menanyakan mengenai azan, Nah. Jadi saya sering dengar tuh ada orang azan yang kalau azan itu suka di lagu-lagu gitu. Hmm. Dan akhirnya makhraj yang keluarnya itu jadi salah gitu. Jadi, iya, jadi iya, iya. misalnya di harusnya pendek dipanjangkan iya, jadi betul. salah gitu. Hmm. Bagaimana hukum dengan yang seperti itu? Iya. Boleh lagi Boleh lagi. Silakan. Uh, anu waktu itu pernah uh, safar gitu ke Jawa dan sampai meninggalkan puasa satu hari itu sampai iya. sekarang saya baru lupa iya, iya. lupa iya. gitu kalau iya, iya, iya. itu belum karena saya waktu mau saya bayar itu saya mm hmm. sakit gitu iya, waktu iya, iya. belum lama sih sebelum bulan Saban gitu saya sakit mm hmm. karena uh, eh, operasi usus buntu gitu sekarang iya. saya belum membayar gitu hukumnya seperti itu. Benar. Iya. Tapi itu saja Sufyan. Iya. Baik, barakallahu fiik. Kita tunggu jawabannya. Baik, barakallahu fiik. Ah, Sufyan ya, yang ada di Jakarta ya. Itu iya. ya. Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya dan perhatian antum akan pelajaran ini mudah-mudahan Allah berikan pahala dan keberkahan pada antum dan kepada kita semua. Untuk masalah yang pertama ya tentang fenomena sebagian muazzinin. <clears throat> fenomena sebagian orang yang melakukan azan kemudian berlagu-lagu secara berlebihan ya. Ini ulama menyatakan tidak boleh. Ya. Apalagi sampai merubah arti. Ya, apalagi sampai merubah arti. Seperti yang dikritisi oleh sebagian ulama ya. Seperti lafaz takbir, Allahu akbar, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, mestinya banyak pendek kan? Sebagian dari kita memanjangkan bar akbar ya ini kata Syekh uh, di antara Syekh Muhammad Musa Al-Nasir hafizahullah taala di kitab Al-Bahth wal Istiqra fi Bid'il Qura. Beliau katakan ketika memanjangkan lafaz bar itu maknanya jadi berubah. Maknanya jadi eh, tobel kendang, kendang. Ya, gendang ya. Kendang apa kendang, gendang ya? Bukan kendang ya. Maknanya jadi gendang. Nah itu. Dan maknanya sangat jauh sekali berbeda. Ya. Apalagi tadi makhluknya salah. Ya, mengucapkannya salah-salah. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini didengar oleh para pengurus masjid, para DKM ya, pertanyaan dan jawaban ini. Ketika kita memilih muazzin, ya, pilih yang makhluknya bagus, kemudian dia tahu tentang sunnah, cara melakukan mengumandangkan azan tidak berlebihan, tidak seperti menyanyi-nyanyikan azan tersebut secara berlebihan ya sehingga e, tidak berubah fungsinya jadi memanggil orang jadi malah jadi nyanyian atau jadi ke arah nyanyi-nyanyian ya. Nah itu. Jadi azan itu kan i'lam, memberikan i'lam informasi bahwa sudah masuk waktu untuk sholat Ya, oleh karena itu eh, para DKM, ya, Dewan Pengurus eh, Kemakmuran Masjid, hendaknya memilih muazin yang bagus untuk masjidnya. Jangan sampai makhrajnya salah, kemudian jangan sampai panjang pendeknya salah, nanti menimbulkan makna yang uh, salah. Seperti itu tadi, seperti bar, ya, itu salah. Maksudnya Allahu Akbar, ya, dengan pendek. Baik. Kemudian masalah berikutnya, masalah yang kedua yang ditanyakan oleh Akh Sufyan adalah tentang uh, siapapun ini bisa terjadi ya. Terjadi bisa Akh Sufyan, bisa kita semua. <clears throat> Ketika kita lupa atau karena juga karena sakit misalkan. Ini kan jelas uzur. Ini jelas uzur. Uh, maka mudah-mudahan tidak mengapa dan Allah ampuni ya. Karena kalau dia tidak lupa ya, dan tidak ada uzur ini yang disebut oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala ya bisa jadi berdosa saya berkata lau akhir al-qada ila ma ba'da al tsani bila uzrin kana athiman orang yang mengakhirkan qada sampai ramadan berikutnya tanpa ada uzur maka berdosa ya tanpa ada uzur maka berdosa tapi kalau ada uzur maka tidak berdosa ya wallahu alam bisawab Nah, Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya demikian Sufyan. para fiik dan kami angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk via pesan singkat. Yang ada pertanyaan yang disampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama antara syak dengan bisikan hati Ustaz? Barakallahu fiik. Hmm. Baik, para fiik. Uh, eh, bisikan hati ya, saya pernah bahas ya. Saya kan ada beberapa uh, yang ada di hati kita ya kalau misalkan hanya sekadar eh, bisikan, ya, belum sampai syak, ini orang sering terjadi ya. Hadithun nafs, ya, bisikan hati, ya. Ini tidak sama, tidak sama. Ya, kalau syak ini sesuatu yang kata ulama 50-50 ya. Artinya ragu. Syak ini jenis bentuknya tentang keraguan. Ya. Keraguan akan sesuatu ya. Dan dia tidak bisa menentukan. Tidak bisa menentukan lebihnya. Ini syak. Masih 50-50 maksudnya. Ya, belum yakin juga tidak tidak marjuh atau tidak tidak uh, kurang kan gitu. Dan dia tidak bisa menentukan lebihnya. Ini syak. Adapun hadits nafas atau eh, bisikan hati yang ada di kita ini kadang-kadang muncul ya, bisa jadi masuk ke syak bisa juga belum masuk ke syak kalau bisikan hati ini ya jadi bisikan hati ini tidak sama dengan syak wallahu alam bisawab Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian bagi Anda yang bertanya. Kami akan kembali pertanyaan berikut dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz apakah harus terkumpul antara dua sebab tadi itu keluarnya angin dan suara atau salah satunya mencukupi? Karena saya seringkali mendapatkan suara tapi tidak uh, mendapatkan bau. bau iya. Sehingga uh, saya juga ada keraguan apakah melanjutkan salat atau memutuskannya memutuskannya. Jazakallah khair. Wa anta kadzalik. <clears throat> Pertanyaan bagus sekali ya. Pertanyaan bagus sekali. Apakah cukup salah satunya atau mesti kedua-duanya terkumpul? Cukup salah satunya Cukup salah satunya. Tidak mesti terkumpul dari dua keadaan itu. Karena hadisnya itu pakai au. Pakai au. Rasul menggunakan kalimat atau. Ya. Kalau misalkan terkumpul dua-duanya, maka lebih yakin lagi, lebih besar lagi. Ada suara kentutnya, ada baunya. Ya. Wah, ini semakin yakin, ya. Tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW mencukupkan salah satu dari kedua hal itu. Ya, karena dengan lafaz au au itu artinya atau ya dalam hadis Abdullah bin Zaid tadi <clears throat> ya beliau berkata bahwa Rasulullah SAW dikeluhkan ya di depan Rasulullah SAW tentang seseorang yang ragu tadi dia jumpai dalam sholatnya sesuatu ya dia ragu dia batalkan sholatnya atau tidak dia ragu atau sudah kentut atau belum itu maksudnya ya tegasnya begitu dia ragu nih kentut atau belum dia tahu bahwa tentu membatalkan apa? Membatalkan solat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata beliau, لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو lihat kata Rasul أو يجد rihan kata Rasul SAW لا ينصرف jangan dia batalkan solatnya jangan keluar dari solat hatta sehingga hatta sehingga hatta ini lil ghayah hatta ini lil ghayah karena hatta kalau dalam ilmu nahu ada hatta lil ghayah ya kemudian hatta lit ta'lil ya sampai dia uh, menjumpai atau mendengar uh, suara mendengar suara hatta yasma sautan sampai mendengar apa suara Ketika anda mendengar kentut, kan ada suaranya. Nah, batal berarti. Kemudian Rasul menggunakan au, au, ya, atau ia yajidarihan, atau dia mendu, men, men, mendapati atau mencium bau, bau busuk dari kentut tersebut. Ya, kalimatnya atau bukan wa, Beda ketika Rasul menggunakan wa misalkan hatta yasma sautan wa yajida rihan sampai mendengar suara dan mencium bau misalkan. Tapi Rasul enggak menggunakan dan tapi Rasul menggunakan au atau. Oleh karena itu hadisnya adalah memilih dari satu dari dua keadaan. Mendapati salah satu dari dua keadaan. Imma keadaan yang pertama adalah mencium bau, eh, mendengar suara atau keadaan yang lain mencium bau. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. E, maaf tadi hatta juga bisa ditaklil ya. Hatta di sini bisa di taklil karena dia e, tidak keluar sampai ada sebab-sebabnya atau mendengar suara. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, jazakallahu khairan penjelasan dan jawabannya. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi Sebagaimana kita mendapatkan keraguan ketika mendapatkan dua ilmu yang berbeda seperti pendapat ulama uh, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Lalu bagaimana kita membangun keyakinan dari dua pendapat yang berbeda tersebut? Mohon penjelasannya jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Bagus sekali pertanyaannya. Ketika kita mendapati dua pendapat yang berbeda dari dua ulama, ya. Nah, kita sebagai talibul ilmi tidak diam. Ya, kita lihat dua dalil yang digunakan oleh dua ulama ini. Ya. Kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari Sunnah. Kemudian eh, dari Sunnahnya kita lihat apakah sahih atau doifnya dilihat. Ya. Kemudian juga kaidah-kaidah yang dipakai. Nah, ya. Nah, kalau misalkan kita bisa dan mampu merojehkan salah satunya kita ambil kita ambil yang pendapat yang kuat dari atau terkuat dari dua pendapat ulama ini. Ya. Taib. Ini bagi tolabul ilm, bagi para penuntut ilmu. Tapi bagaimana bagi kaum awam kan? Tidak bisa dia juga mentarjih. Tidak bisa menentukan mana yang paling kuat dari pendapat dua ulama ini, ya. Tentunya diserahkan kepada atau dia harus memilih mana yang paling tenang buat dirinya dari pendapat dua ulama itu bukan mana yang paling mudah dan enak. Maksudnya bukan mudah itu uh, mudah dari sisi syariat ya. Dia memudah-mudahkan buat dari sisi hawa nafsunya ini yang nggak boleh. Ya. Hmm. Dari sisi hawa nafsunya tidak boleh dia memilih sesuai dengan hawa nafsunya tidak kan itu. Tapi dia memilih uh, dia kan yakin sama ulama ini oh, dia lebih misalkan lebih wara lebih takut kepada Allah lebih eh, apa namanya bagus ya. tidak sering salah ya, gitu maka kita ambil pendapat yang kita merasa itu paling kuat dari dua pendapat ulama ini karena banyak orang awam yang nggak bisa membedakan pendapat mana yang benar mana yang salah dia ambil salah satu pendapatnya dan tidak tercela atas hal itu tidak tercela atas hal itu kalau dia mengambil salah satu pendapat ulama kan itu. sampai terus belajar sampai dia menjumpai oh ini pendapat yang kuat ini menurut kemampuan dia ya oleh karena itu ya e, kita sebagai e, apa namanya e, kaum awam dan terus meningkatkan ya, untuk menjadi tolibut ilmi terus dan kita belajar ya, belajar usul uh, hadis dan usul hadis belajar uh, usul fikih belajar juga kaidah-kaidah yang dengannya kita tahu bagaimana ulama mengambil dalil. Ya, kecuali kalau gini, kecuali kalau pendapatnya itu yang satu tidak berdalil, satu pakai dalil. Ya, nah itu kalau ini ikhtilaf yang ikhtilaf yang tabat kalau ini, bukan ikhtilaf tanawu. Ya, nah, ini harus kita jelaskan kepada orang awam kita pilih yang dalil, pilih yang pakai dalil. Ya, eh, seperti ini kasus misalkan beberapa tahun yang lalu misalkan ada pendapat eh, ulama misalkan MUI mengatakan se, eh, apa salah satu bumbu masak ya diisukan dengan dengan apa dengan babi ya minyak babi atau dari bahan babi maka dikeluarkan fatwa haram kan Kemudian ada misalkan satu ustadz atau kiai atau orang yang ternama lah kan gitu kan mengatakan dah haram. Kan dua pendapat nih. Nah. Ada dua pendapat. Satu mengatakan haram, satu mengatakan dah haram. Satu menggunakan dalil Al-Qur'an dan sunnah misalkan ya. Satu dengan alasan kalau misalkan kita katakan haram nanti pabriknya ditutup. Hmm. ya kan? Pabriknya ditutup. Kalau pabriknya ditutup, Nanti banyak orang yang keluar dari situ dan nganggur, nggak kerja lagi. Nanti banyak pengangguran. Siapa yang mau nanggung? Hmm. Nah, ini alasan dibuat-buat, ya, alasan dia buat-buat pertentangan dengan Al-Quran dan dengan e, Sunnah, ya, dan belum tentu juga e, nganggur juga bisa juga kerja yang lain kan gitu. Hmm. Nah, ini pendapat salah satu misalkan eh, ustadz atau kiai atau orang yang dianggap wali misalkan ya berpendapat seperti itu. Nah, orang awam ini bingung. Saya ambil pendapat yang mengharamkan atau saya ambil pendapat ini ya, kan gitu. Hmm. Nah, kalau ini mah jelas, satu pakai dalil Al-Qur'an, satu tidak pakai dalil. Dan berapa banyak ya di Indonesia ini orang asbun mengeluarkan pendapat tanpa dalil, masyarakat bingung. Hmm, masyarakat bingung. Nah, kalau misalkan ini, jangan bingung-bingung. Ambil yang ada dasar di Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti itu. Tapi beda dengan permasalahan tadi, dengan permasalahan yang ditanyakan ya. E, Dua-duanya ulamanya kita siqah. Ulamanya siqah dan dari al-sunnah wal jamaah. Yang kita ambil yang mana? Ambil yang kita lebih tenang ke situ. Hmm. Oleh karena itu, saat di sendiri, itu ketika memaparkan dua pendapat, dia sering bilang, وَالَّذِي يَمِيلُ إِلَيْهِ qalbi yang hatiku condong kepadanya. Maka saya pemilik pendapat ini. Eh, beliau sudah tingkatan istihad ya, eh, sudah memilih dan bisa ya. Tapi ini bisa diambil pelajaran buat kita ya. Dan boleh bagi orang awam untuk memilih dari salah satu dari dua pendapat ulama yang dianggap dia kuat ya. Allah alam Nah. Terima kasih jazakallah khair. Barakallah fiik. Kami masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz saya pernah uh, sahur dan tanpa sengaja saya tidak uh, waktu sahur saya tidak melihat jam tapi ketika saya makan saya melihat bahwa sudah kelewat batas waktu subuh hmm. uh, berdasarkan uh, penetapan yang ditetapkan pemerintah apakah saya melanjutkan puasa atau membatalkannya jazakallahu khair iya barakallahu fiik kalau antum yang tadi punya kasus tadi ya yakin itu masih malam yakin masih malam dan tidak ada informasi ya tidak ada informasi dan tahunnya itu masih malam belum datang waktu fajar makan sampai datang ternyata oh sudah waktu fajar ini maka dibatalkan atau puasanya tentunya tidak batalkan puasanya lanjutkan terus puasanya al yakinu la yazulu bisyak oleh karena itu Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala ya kan Eh, beliau berkata, "Man akala syakan fi tulu'il fajr." Orang yang makan tapi dia syak ragu, hmm. ini sudah terbit fajar atau belum? Di sahur nih, makan sahur ya, maksudnya. Tsumma tabayyana lahu tulu'u, kemudian jelas sudah terbit fajar. Kata Syekh Utsaimin, fa innahu la yuftir. Dia tidak batalkan puasanya. Hmm. Dia teruskan puasanya karena dia syak. Hukum asalnya masih malam. Nah, dia belum tahu uh, kondisi apa namanya? hmm, kondisinya. Di anil asl kata Syaikhul bahwa lail, hukum asalnya masih malam. Oleh karena itu, bagi pertanyaan tadi memang kalau misalkan syak betul-betul karena syak, lanjutkan puasanya. Tidak batalkan. Allah a'lam bishawab. Jazakallahu nah. Kita berikan kesempatan bagi pendengar yang ingin bertanya via telepon, silakan di 0218236543. Masih ada berapa waktu yang kita bisa uh, ambil pertanyaan antum silakan. Baik, halo. Ya, sudah masuk silahkan. Halo. Baik, kami sampaikan kembali di 021-823-6543 dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih dan pagi ini kita telah membahas kaidah al-yakinu layazul bisyak dan kita terima kembali via telepon. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Ustaz. Ya wafik barakallah. Wafik barakallah. Eh, Dengan siapa Bapak di mana? Mohon maaf. Pak Ashari di Duren Tapi Baik, silakan. Ini uh, kita kan pernah mendengar katanya waktu subuh yang ditentukan oleh pemerintah itu katanya kecepatan mm -hmm. 20 menit. Iya. Nah, itu pernah pernah rame di media sosial. Iya. Itu ada satu masjid itu menyiasat, menyiasatinya dengan cara komatnya dimulain 20 menit, <coughs> tapi azan tetap sesuai dengan jadwal pemerintah gitu. Nah, itu bagaimana itu benar apa tidak? Itu kalau di kantor saya lain lagi modelnya biar bisa pulang itu tidak mengganggu waktu As, ah, ini pulang asarnya ajarnya dimajuin 10 menit oh. dengan alasan yang penting waktu komat itu udah udah asar katanya Nah kalau ada yang qobliyah asar gimana? Sah nggak qobliyah asarnya? Padahal itu belum masuk waktu. Nah, iya. Ajarnya di majelis 10 menit, yang penting waktu komat udah masuk asar tuh kata DKM-nya begitu. Yang penting kita nanti pulang jam 4 iya. kita nggak kita nggak masih kita masih masjidnya udah selesai asar nih. Iya. Jadi kita aman pulang bisa tepat waktu itu alasannya. Nah, itu pertanyaan kedua. Ini kan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala khair Pak Sari. Baik. Saya jawab pertanyaan kedua dulu ya. Yang kedua itu hukumnya haram. Ya. Karena apa? Jelas orang ini tahu yakin bahwa belum datang waktu asar. Ini mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat syahnya salat itu dukhul al-waqt. Dan azan dikatakan azan, azan itu ilam Azan itu i'lam, penghabaran tentang dukhul al-waqt kata ulama, kata Syekh Utsaimin dan ulama yang lain. adan itu i'lam informasi kepada kaum muslimin bahwa salat itu masuk. Ketika seseorang adan sebelum waktunya, maka ini berkhianat kepada kaum muslimin. Ini merupakan pengkhianatan dan merupakan hal yang sangat-sangat salah. Ya. Tidak boleh. Oleh karena itu wajib bagi Bapak tadi negur ya negur ya, yang azan tidak boleh azan dulu. Karena apa? Bisa jadi di kantor tersebut ada orang yang sholat di maktabnya kan, di kantornya. Dan dia tidak tahu kalau itu adalah azan palsu. Saya bisa katakan ini ada azan palsu, bukan azan asli. Azan palsu ini yang datang sebelum waktu sholat, sebelum waktu sholat, maka tidak sah Coba bayangkan kalau misalkan ada perempuan atau laki-laki yang nggak ikut sholat di situ kan, uh, atau kebanyakan perempuan, kan perempuan bisa sholat di tempatnya sendiri. Mendengar azan tersebut, oh sudah masuk asar nih, dia berwudu, dia sholat. Ada belum masuk asar. Lihat, kan dia sholat belum masuk waktu, sholat tidak sah. Sholat tidak sah. Siapa yang nanggung dosanya? Ya, Orang muadzin ini berdosa dan yang menganjurkannya berdosa. Kalau terus begitu tiap hari, waduh dosanya banyak sekali. Ya. Dan sholat sunnahnya nggak sah sebelum masuk uh, azan karena sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang berbarengan dengan sholat uh, wajib itu harus dilakukan setelah waktu sholat. Seperti halnya sholat subuh, seperti halnya sholat subuh, nggak boleh kita sholat sunnah fajar sebelum tulu al-fajar, sebelum terbit fajar. Ya, karena sholat apa itu? Kan masih disebut sholat malam. Ya kan? Sholat e, tahajud atau sholat fitir. Nah ini. Jadi, e, sebuah perbuatan yang sangat-sangat e, eh, jelek sekali, sangat buruk sekali. Ya, memajukan adan belum pada waktunya. Dan itu harus segera di stop itu ya. Tidak boleh. Haram hukumnya. Karena itu berkhianat terhadap amanah. Ya, berkhianat terhadap amanah. Kemudian eh, ngapain buru-buru pulang? Ya kan? Santai saja, sholat itu santai, ya. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan karena hawa nafsu kita. Itu ingin sholat segera selesai. Ya. Itu tidak sesuai dengan apa yang dituntut dalam sholat. Sholat itu harus ada tumak nina, khusyuk, ya. Jangan dikejar-kejar, jangan buru-buru ya, azan, qanat, salat dengan tenang, dengan nikmat, dengan lezat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikejar dengan buru-buru. Dan tidak sah. Di antara syarat sahnya salat adalah masuknya waktu salat. Ya. Azan kemudian salat. Adapun pertanyaan yang pertamanya eh, kita harus kembali kepada keyakinannya kita harus kembali kepada keyakinan tentunya eh, saya pendapat ini pendapat pribadi anak pendapat eh, pribadi saya ini harus di tentunya dimunakosahkan sama ulama MUI di sini betul tidak kemudian juga yang melihatnya eh, bulan ya yang eh, maaf yang melihat tentang fajarnya itu benar atau tidak juga itu semua dibangun di atas hal itu semua ya, ya dan tentunya ulama membolehkan kita pakai takwim kan ya takwim eh, dan tentunya saya kembali kepada keyakinan kita pada keyakinan kita dan ini butuh pembahasan butuh pembahasan khusus ya Wallahu alam iswab ini saja barangkali ya, nah, yang bisa Ana sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini menjelang siang ini ya memiliki banyak faedah dan kita minta kepada Allah pahalanya ya dan mudah-mudahan kita semakin dewasa dalam bersikap dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua baik yang pembicaranya di sini juga para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja dan kalau ada kata-kata yang tidak benar atau menyimpang maka saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa juga uh, eh, layangan, layangkan tegurannya langsung ya.